Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya yang agung yang barakallahu fikum nikmat Allah Subhanahu wa taala la tuhsa tidak terhitung. Nah, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dan kesempatan malam yang berbahagia ini adalah salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita semua untuk kembali melanjutkan majelis ta'lim kita atau majelis ilmu kita dengan melanjutkan pembahasan kita Insya Allah Ta'ala yaitu terkait dengan jenis syirik kecil, definisi syirik kecil dan juga jenis-jenisnya. Nah, kita telah membacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala <clears throat> bahwasanya syirik kecil adalah ria kemudian bersumpah atas nama selain Allah taala kemudian meyakini benda-benda tertentu baik dari gelang-gelang, kalung-kalung atau permata-permata bahwa itu bisa memberi maslahat dan menolak mafsadah. 6. Yang mereka yakini itu adalah atas kehendak Allah tentunya. Nah, bahwa benda-benda itu bisa memberi maslahat dan menolak mafsadah. Padahal tidak ada dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai sebab. Nah, demikian pula mengucapkan Masya Allah, wasyita apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki juga merupakan kesyirikan. Ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yaitu mensederajatkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluknya. <clears throat> nah, Maka ucapan yang demikian adalah ucapan syirik. Akan tetapi ucapan yang benar adalah Kulu Masya Allah Thumma sya'afulan. Katakanlah apa yang Allah Apa yang Allah kehendaki Kemudian yang dikehendaki oleh Fulan Ya Masya Allah, thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang engkau kehendaki. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Walhasil ikhwani fidin azzakumullah. Demikian dari jenis-jenis syirik dan uh, definisi daripada asyirku al asgar Maka pada kesempatan ini saya ingin membacakan salah satu kitab yaitu Usulul Iman yang dikarang oleh sekelompok para ulama sunnah yang diberi judul dengan Usulul Iman. Nah, pada salah satu pembahasan di dalamnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis syirik besar dan juga syirik kecil dan definisinya masing-masing, kemudian perbedaan ya antara uh, syirik besar dan syirik kecil. Naam. Maka barakallahu fikum uh, uh, terlebih dahulu saya memulai dari syirik besar. Naam. Syirik besar yaitu ittikhadu niddin ma'allah yu'bad kama yu'badullah disebutkan bahwasanya syirik besar itu definisinya adalah mengambil tandingan bersama Allah yang diibadahi sebagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik besar. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu mengambil tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia beribadah kepada Allah maka dia pun beribadah kepada sesembahan tersebut. Nah, maka ini mengeluarkan dari Islam. Ya, mengeluarkan dari Islam. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya jenis-jenis syirik besar yaitu terbagi empat. Yang pertama syirkun fid da'wah yakni maksudnya sirkul dakwah sirkul doa kesirikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lah saya mulai dari syirik besar nah untuk setelah itu kita masuk kepada syirik kecil dan membedakan di antara keduanya nah jadi uh, syirik besar itu dibagi menjadi empat ya pertama syirik dalam doa atau dalam dakwah Naam, dan ini jelas dalil-dalilnya barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an sangat banyak dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat lafaz tapi lemah. Ya, lafaz mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ya, riwayat yang benar adalah yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Naam. <clears throat> Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir pada ayat 60 sebagaimana juga yang dinukilkan oleh uh, Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah dan ini berulang-ulang kita bacakan. Ya, firman Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah Ta'ala Rabb kalian <clears throat> berfirman, Udu'uni astajib Berdoalah hanya kepada Aku Maka aku akan kabulkan atas kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Aku maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam Nah, dalam keadaan terhina. Maka berdasarkan hadis dan ayat di atas menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah Ya Allah sendiri yang menyebutnya sebagai ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadati di situ adalah berdoa, bermana doa. Ya. Sehingga Rasulullah Allah taala menamakan doa itu sebagai ibadah, juga nabinya sallallahu alaihi wasallam menamakan doa sebagai huwal ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirkun akbar. Nah, ya, seperti misalnya dicontohkan di sini berdoa kepada nabi, para malaikat atau wali-wali yang ya penduduk kubur sudah meninggal dunia atau berdoa kepada batu, pohon, ya. Maka semua itu musyrikun kafir, ya, syirkun akbar nah menjadikan pelakunya terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Kenapa? Karena Allah taala telah berfirman ya untuk berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni yastajib lakum. Berdoa langsung kepada aku. Ya tidak melalui perantara. Nah, dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan sesembahan yang lain, berarti dia berdoa kepada Allah dan kepada yang selainnya. Ya. La burhana lahu Yang demikian itu tidak ada hujah baginya. Tidak ada hujah baginya. Maka hisabnya di sisi Allah innahu la yuflihul kafirun. Kemudian Allah menghukumi perbuatan itu bahwa perbuatannya orang-orang kafir. Ilan orang-orang kafir itu la yuflih, tidak akan beruntung. Naam. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga menukilkan ayat ini di dalam kitabnya salah satu usul ya dalam suratul muminun ayat 117 yaitu ketika menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah yaitu berupa doa ya berupa doa Ya, beliau juga menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ibadah. Ya, di dalam kitab beliau salah satu usul. Naam, yang menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ayat ini Allah taala menghukumi kafirnya orang-orang yang berdoa kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah subhanahu wa taala. Naam, Barakallahu fikum. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah dan memalingkan kepada selain Allah adalah syirkun akbar adalah firman Allah taala di dalam suratul Ankabut. Ya, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar di samudra maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas ya murni, ikhlas, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, pemilik agama. Akan tetapi, falam manajahum, ini ketika mereka dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan ombak yang kencang, apa, ombak yang besar, angin yang kencang. Ya, mereka para ketakutan sehingga mereka memurnikan doanya hanya kepada Allah. Ya, padahal sebelumnya di darat mereka berdoa melalui sesembahan-sesembahannya, ya, Lata, Uta, Manat dan sebagainya. Ya. Akan tetapi ketika di lautan dalam keadaan genting, mereka ketakutan dan langsung berdoa memurnikan doa itu hanya kepada Allah, melupakan kesyirikannya. Tetapi falamma manajahum ilal bar idahum Ketika mereka diselamatkan oleh Allah taala ke darat, ya mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya, mereka kembali melakukan kesyirikan yaitu berdoa melalui sesembahan-sesembahan mereka tadi. Nah, di sini dalil bahwasanya <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menghukumi berdoa ya kepada selainnya bersama dengan Allah itu perbuatan syirik yang menjadikan pelakunya musyrik. Naam. Ya, dan memang ini adalah merupakan perbuatan dari kaum musyrikun terdahulu. Ya, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di masa lapang, di masa senang, tetapi ketika masa genting mereka melupakan kesyirikannya langsung ya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini pula menjadi dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah di dalam kitabnya Kasfus Syubhat bahwasanya ini dalil ya oh, kesyirikan orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman terdahulu. Salah satunya dalilnya ini. Kalau di zaman sekarang orang dalam masa senang dia berbuat syirik, lebih-lebih di masa susah. Lebih-lebih di masa genting. Semakin parah tambah kesirikannya. Ya. Nah, dikisahkan oleh seorang penuntut ilmu dalam sebuah kitab kecil yang kemudian diberi judul tentang tauhid kalimat la ilaha illallah ya dia bercerita di dalam kitabnya tersebut saya lupa namanya Syekh Ahmad bin Siaba nah uh, ketika dia berlayar ya di laut Mesir. Ya, dia dari Mesir. Enam. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan angin yang kencang. Sehingga ombak yang besar, ya penumpang ketakutan. Nah, maka mulailah beliau mendengarkan doa dari para penumpang-penumpang yang ada. Ada yang menyebut ya Baidawi, ya ya Zaidi, ya Jailani Abdul Qadir Jailani ya fulan fulan ya disebut ya karena mereka yakini bahwa mereka ini memiliki kemampuan ya ruhiyah ghaibiyah ya bisa uh, melakukan apa tadbir kepada al-kaun ya melakukan uh, mengendalikan alam semesta ini ada ada kemampuan ya kepada hal tersebut sehingga dia bisa memberi pertolongan ya nah mereka tidak menyebut Allah meminta tolong melalui roh-roh roh ini pulang-pulang-pulang tadi nah maka barakallahu fikum beliau memberi nasihat ya wahai fulan fulan Wahai yuhan nas aku tidak mendengar seorang pun dari kalian yang mengucapkan ya berdoa kepada Allah. Nah, ya dengan serentak atau sebagian dari mereka marah ya kepada pemuda itu dan mengatakan engkau orang yang durhaka kepada wali-wali Allah. Nah, subhanallah. Ya, si jamaah-jamaah ini tadi menjawab engkau orang yang durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengingkari orang yang berdoa melalui wali-wali tadi yang diyakini sebagai wali-wali Allah. Naudzubillah. Naam. Sesampai di darat, lanjut cerita pemuda ini tadi. Sampai di darat dia mencoba untuk mengulangi nasihat kembali. Ya, melanjutkan nasihatnya. Nah, apa pernyataan mereka? Kata mereka, sungguh demi Allah. Ya, kami menyangka engkau itu sudah bertobat. Karena roh-roh itu telah menyelamatkan kami. Subhanallah. Ya, ini zadat tinuballah orang Arab bilang. Tanah yang pecek, tanah yang basah bertambah pecek. Ya, bukan dapat uh, hidayah tapi tambah kesesatannya. Nauzubillah. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Dan di zaman kita sekarang ini masih sangat banyak yang meyakini demikian dari kaum muslimin ya dari torekat-torekat sufia yang mengkultuskan tokoh-tokohnya. Walhasil ini syirkun akbar. Nah, syirik besar. Kenapa? Karena salah satu dari definisi syirkun akbar adalah meyakini sesuatu selain Allah bisa melakukan apa? Tadbir alal kaun. Ya, bisa bertindak kepada alam semesta ini. Ya. Itu salah satu batasan untuk mengukur bahwa dia jatuh dalam syirkun akbar. Apa saja ya apakah itu benda atau manusia atau jin atau apa saja ketika dia meyakini bahwa itu bisa sesuatu itu bisa bertindak terhadap alam semesta ini sebagaimana Allah taala bertindak ya yes, sesuai kehendaknya maka ini syirkun akbar kenapa karena dia memperserikatkan Allah dalam apa pertama rububiyah ya juga dalam uluhiyah lebih-lebih naudzubillah ya bahkan di dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa barakallahu fikum. <clears throat> Demikian Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah menjelaskan bahwa ini salah satu dalil ya dengan ayat Al-Ankabut 65 dan yang semisalnya ayat yang lainnya yang sama dengan ini ya bahwa Eh, syirik di zaman sekarang ini lebih parah ya dari kaum muslimin ya daripada syiriknya musyrikin terdahulu ya karena musyrik terdahulu dalam keadaan senang dia berbuat syirik pada saat dalam keadaan sempit genting dia kembali melupakan kesyirikannya dan memurnikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian syirik yang kedua selain dari syirik dalam doa adalah syirik besar adalah syirkun niyah wal irada wal qasad. Itu syirik dalam niat, kehendak dan tujuan maksud. Yaitu an yanwi bi amalihi dunya aw riya aw sum'ah iradatan kulliyah ka ahli nifaq al khullas. Walam yaqsud biha wajh Allah wa darul akhirah. huwa musyrikun syir asyirkul akbar. Yaitu orang yang syirik dalam hal niat, dalam hal qasad, maksud dan tujuan, ya Amalannya itu murni dunia, murni ria, murni sum'ah, murni ingin dilihat, ingin dipuji, ingin berbangga. Ya, sebagaimana orang-orang munafik yang murni kemunafikannya. Ya, dia tidak maksudkan sama sekali untuk wajah Allah atau negeri akhirat, Ya, tidak ada. Murni niatnya adalah untuk dunia. Ya, jabatan dunia, perhatian manusia dan sebagainya. Tidak ada sama sekali mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirah. Maka yang seperti ini syiriknya syirik besar. Ya. Beda kalau riaknya seperti yang disebutkan oleh Syekh ya dan diterangkan para ulama kita batasannya itu riaknya riak yang ringan. Ya. Bukan riak yang berat. Riak yang berat itu syirkun akbar. Sebegitu seperti pada contoh di sini. Jenis yang kedua ini. Kalau riak ya kebanyakan manusia menimpa ya diri ria ini yang disebut oleh Rasulullah SAW apa? Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Ya, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, saking samarnya. Nah, yang Rasulullah mencontohkan kadang kita sholat, tiba-tiba kita perindah bacaannya karena ada orang yang mendengarkan. Kadang kita sholat, semakin bagus gerakannya khusyuk karena merasa ada yang lihat. Ya, kalau dibiarkan itu berbahaya. Ya, itu harus ditepis, dilawan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Maka dengan demikian Allah ampuni. Ya, tapi kalau dibiarkan dan menjadi kebiasaan dan terus ini sangat berbahaya sampai kepada menyeret ria yang berat dan menjadilah pelakunya dalam syirik besar. Waliyadu billah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha fi ilaihim a'malahum fiha wa hum la wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ini yang dimaksud ya orang yang beramal ingin menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya murni. Maka kami akan menunaikan kepadanya ya amalan-amalannya tersebut. Tetapi wahum fiha la bahkan tidak dikurangi oleh Allah. Diberikan. Ya, ini mungkin, mungkin juga tidak diberi. Ya, karena dalam ayat yang lain itu mungkin. Ya, tidak ada bagiannya di dunia wal akhirah. Sehingga orang yang amalannya ria ini murni untuk dunia dan semisalnya, ya, itu dua kemungkinan Kata Imam Ibn Femin dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadus Salihin, dua kemungkinan. Bisa jadi dia mendapatkan niatnya tadi untuk dunia, dia dapat dunia itu, dikasih oleh Allah. Ya, dan ini lebih mending. Dia jatuh ke dalam syirik, tapi dia dapat dunia. Kalau yang satu jatuh kepada syirik, tapi dia tidak diberi dunia juga. Nah, berarti dua kali ruginya. Ya, itu mungkin para fikum. Semua kembali kepada hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keadaan hamba tersebut. Nah, maka di dalam ayat ini Allah katakan, barang siapa yang ingin murni kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan padanya dan kami tidak rugikan dia. Tetapi ulaika alladziina laysahum fil akhirati illan nar. Bagi mereka tidak ada di hari akhirat melainkan neraka yang dia dapatkan wa habita ma fiha dan gugur seluruh apa yang dia amalkan dari amalan kebaikannya itu gugur, terhapus semua. Wa batilum makanu ya'malun dan batil, batal seluruh apa yang diamalkan. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan syirkun akbar. Ya, dia mati dalam keadaan apa? Syirkun akbar, kufrul akbar yaitu amalannya semata-mata murni untuk dunia sama sekali tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahada naw' mina asy-syirk daqiqul amr baligul khuturah. Ya, kata para ulama, jenis kesyirikan ini sangat dakik. Dakik itu tipis ya, sangat mendalam, tipis dan sat tetapi mencapai puncak yang sangat berbahaya. Ya. Nah, maka barakalafikum ini syirik yang akbar yang kedua, syirik dalam doa, kemudian syirik dalam niat wal qasad, yang ketiga syirik dalam ketaatan. Ya man ata'al makhlukin fi tahlili ma harramallahu atau tahrim ma halallah yaitu orang-orang yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan sehingga ya'taqidu dzalika biqalbihi ada menancap keyakinan dalam kalbunya annahu yasugu lahu man yuhallilu ma wa yuharrimu wa yasugu lahu wa li ghairihi wa ta'atahu fi dhalik ya ada keyakinan dalam hatinya bahwa boleh saya menghalalkan ini walaupun Allah haramkan boleh saya mengharamkan ini walaupun Allah menghalalkan naudzubillah ada i'tiqad ya maka yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan ketaatan yaitu syirkun akbar nah ya di antara dalilnya adalah firman Allah taala dalam surah Taubah ayat 31 terkait dengan ahbar dan ruhban Bani Israel Yahudi dan Nasara ya rahib-rahib ya dan ahbar-ahbar mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka men menjadikan rahib-rahib mereka dan ruhban-ruhban mereka ini pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban sebagai tandingan dari selain Allah Ta'ala. Dan juga menjadikan Al-Masih, Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam sebagai tandingan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal lama mereka diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah itu kepada satu sesembahan saja yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illahu. Ya ditekankan oleh Allah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah. Ya, yang berhak, yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan maha suci Allah dari apa yang mereka perserikatkan. Ya, berarti di sini Allah menghukumi apa? Me, apa? Syiriknya orang yang uh, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan adanya i'tiqad. Ada keyakinan di dalam kolbunya membolehkan hal itu. Ya. Maka ini istihlal barakallahu fikum. Naam. Kemudian dalil yang lebih memperjelas lagi adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya Naam Adi bin Hatim dalam hadisnya uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu ya ketika Rasulullah sallam bertanya atau Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah lasna na'buduhum kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah yakni rahib-rahib pendeta-pendeta tadi. Fadzakara lahu anna ibadatuhum ta'atuhum. Yakni ta'atuhum fil ma'siyah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan pada Adi bin Hatim bahwa bentuk ya mereka kesyirikan mereka itu yaitu mentaati rahib-rahib tadi dalam bermaksiat kepada Allah taala. Ya, dengan keyakinan bahwa rahib-rahib ini tokoh-tokoh ini uh, apa Nah, tokoh-tokoh mereka ini lebih berhak ya untuk ditaati. Nah, walaupun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan alaisa yuharrimuna nama ahallallah bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian pun mengharamkannya yakni lebih mengikuti hukum yang di diturunkan ya yang ditetapkan oleh pendeta-pendetanya daripada hukum Allah. Naam. Sebaliknya wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian mengikutinya. Ya. Dengan keyakinan. Fatilka ibadatuhum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah bentuk kesyirikan peribadatan mereka. Ya, kepada rahib-rahib tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, hadis ini hadis yang ma'ruf, masyhur barakallahu fikum yaitu taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah ketika dia meyakini, ya istihlal namanya. Beda dengan kalau orang tidak ada keyakinan, ya. Dia keyakinannya benar, yaitu wajibnya mengikuti hukum yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan. Ya, yang Allah halalkan, maka itulah yang halal. Yang Allah haramkan, itulah yang haram. Walaupun makhluk menetapkan yang lain. Itu keyakinannya. Namun dalam hal praktek, kadang-kadang, atau banyak dari manusia, ya terbalik. Dia mengikuti hukumnya manusia daripada hukum Allah. Dan itulah yang terjadi di zaman kita sekarang banyak sekali. Sehingga di sini sangat penting untuk kita bedakan para kalafikum agar kita kita agar kita tidak terjatuh ke dalam Eh, kaum khawarij, ya, kaum pemberontak khawarij yang gampang memerangi orang-orang Islam, membunuh, gampang mengkafirkan kaum muslimin. Perbedaannya mana? Ya. Perbedaannya barakallahu fikum yaitu di dalam masalah niat tadi, ya. Keyakinan. Orang yang keyakinannya benar, lalu amalannya salah, tidak bisa dikafirkan. Beda ya. Contoh misalnya, ini sebagai contoh saja. Seorang penguasa, apakah itu presiden atau menteri, dia menghalalkan misalnya, ini contoh ya, saya tidak menunjuk tertentulah, ini sebagai contoh umum. Mau pemerintah di mana saja, ya di Indonesia atau di luar negeri sana, contoh saja, seorang penguasa, dia halalkan rumah tunasusila misalnya. Ya, perzinahan. Dia bolehkan. Bukan dihalalkan, afwan. Dia membolehkan. Ya, dalam hal amalannya dia, tapi keyakinannya dia haramkan. Dia meyakini haram. Kalau Anda datang kepada dia, wahai menteri, apakah Anda meyakini zina itu halal? La, haram. Allah mengharamkannya, Rasulullah mengharamkan. Tapi kenapa Anda membolehkannya? Ah, itu karena begini, demikian dan demikian. Kelemahan iman. Ya, banyak hal. Maka yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Ya, mana yang seperti para pengikutnya tadi pendeta-pendeta rahib ini tadi. Yahudi dan Nasor, Memang mereka meyakini ya bahwa hukum yang ditetapkan oleh pendetanya itu itulah hukum yang benar ya sehingga sama dengan mereka beribadah kepada rahib-rahib dan ahbar-ahbar mereka tadi. Itu bedanya ya. Sehingga di sini barakallahu fikum jatuhlah orang-orang khawarij. Orang khawarij tidak memindahkan hal ini. Sehingga mereka sapu rata. Siapa saja yang menghalalkan rumah zina misalnya, ya dia izinkan maka dia kafir. Halal darahnya. Itulah yang terjadi. Ya, mereka melakukan pembunuhan bom di sana, bom di sini, halal darahnya. Nah, karena keyakinannya salah, ya. Jadi yang dimaksud di sini syirik dalam hal apa tadi? Ketaatan itu ketika dia menghalalkan, ya. Beda kalau seseorang tidak menghalalkannya, tapi dia ya karena kelemahan imannya dia lakukan maka dia berdosa, tidak sampai kafir. Nah, Jenis yang terakhir dari syirik besar adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ya, yang dimaksud di sini mahabbah ubudiyah, ya. Yang mahabbah berupa ibadah. Ya, ya yaitu yang mustalzima al-ijlal wa ta'zim wa <clears throat> Ya. Kecintaan ini menimbulkan apa? Ada pengagungan, ya, kemudian merendahkan diri ya ini ini namanya mahabbah al-ubudiyah kita cinta Allah bersama dengan itu kita agungkan Allah Subhanahu wa taala ya kita merendahkan diri di hadapan Allah taala itu namanya mahabbah ya ah sekarang kalau mahabbah seperti ini diberikan kepada makhluk ya ini syirkun akbar ya karena itu tidak pantas melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini mahabbah yang ber, bermakna ibadah, ibadah qalbiyah. Ya, bahkan ini merupakan apa? Aslun min usulil iman. Asas pondasi-pondasinya iman. Ya. Yaitu adanya amalan kolbiyah, amalan kolbiyah, ya, ucapan hati dan amalan hati. Ya, amalan hati di sini adalah al-mahabbah, ya wa ta'zim kecintaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mahabbah yang seperti ini kepada makhluk yaitu apa? Dia mengagungkan makhluk tersebut, merendahkan dirinya di hadapannya. Ya. Tunduk dengan sebenar-benar ketundukan, maka ini syirkun akbar. Ya, dia menyamakan cintanya kepada Allah kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah. Nah, sementara Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ amanu asyadu hubban لِلَّهِ Ya, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sangat-sangat cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat sebelumnya, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, antara manusia ada yang mengambil tandingan selain daripada Allah, mereka mencintai tandingan itu sebagaimana dia mencintai Allah. Ya. Padahal walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itulah yang memiliki kecintaan yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis syirik yang kedua jenis syirik kecil. Nah, saya sebutkan sedikit dari definisi ya, kemudian kita tutup majelis kita insyaallah karena waktu salatul isya sudah lewat. Nah, uh, definisi, daripada syirk, syirkun asghar adalah kullu makana zari'atan ila syirkil akbar wa wasilatan lil wuku'i fihi aw ma ja'a fi nusus tasmiyatuhu syirkan wa lam yasil ila haddil akbar. Naam. Semua hal yang bisa menjadi wasilah celah yang mengantarkan pada syirik besar ya dan datang dalam dalil Al-Quran atau hadis menyebut dia sebagai syirik akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam ya tidak sampai mengeluarkan dari Islam maka itu disebut dengan syirik kecil ya semua hal-hal yang bisa apa mengantarkan pada syirik besar seperti ria kecil tadi ria ringan ya ini bisa mengantarkan pada syirik besar maka dia masuk dalam syirik kecil ria yang yang ringan <clears throat> Nah, bersumpah ucapan masya Allah wasita, ya bersumpah atas nama Allah itu datang dalam dalil menyebut sebagai syirik. Man ahla ghair, li ghairillah Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah sungguh dia telah berbuat syirik. Datang syariat menamakan dia sebagai syirik, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia disebut dengan syirik kecil. Nah, juga segala hal sebab-sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab lalu kita meyakini itu sebagai sebab yang mengantarkan pada yang manfaat dan menolak mafsadat. Ini juga adalah syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Sudah ada ya? nih? Sudah nah. Baik, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya terkait dengan uh, syirik kecil ini wabillahi taufik lebih kurangnya saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh